Enggak bisnis, ada sebuah cerita tentang seorang penjahit yang terkenal. Tokonya ramai sekali, semua orang datang menjahit di sana, ya. Dan pada suatu hari ada seseorang yang datang dengan membawa sebuah kain yang sangat buruk, lapuk, dan gampang robek ya. Dan dia bilang, penjahit ini bilang sama orang itu, Pak, ini jelek kalau dibuat pakaian. Tapi orang ini bilang, Sudahlah, aku toh bayar kamu. Jangan peduli bagus atau jelek, orang ini diam aja. Dan ternyata pembeli ini juga meminta kancingnya dipasang miring. Ya. Dan penjahit ini bilang, Pak, ini kalau miring kan tidak bisa dipakai. Orang itu bilang, sudahlah, pokok saya bayar Anda kerja, Anda kerjakan, jangan tanya lagi. Akhirnya penjahit ini tidak peduli seperti kata orang itu dan dia kerjakan seperti permintaan orang itu. Konon, setelah beberapa saat, ternyata bisnisnya memburuk. Makin sedikit orang yang mau membuatkan baju di tempat dia ya. Dan akhirnya dia mencari tahu, sampai dia ketika mau bangkrut baru dia tahu. Ternyata di seberangnya ada perusahaan yang sama, toko yang juga menjadi penjahit, dan baju yang dia jahitkan itu ternyata digantung di sana. Dan orang penjual ini bilang sama orang-orang yang mau membeli bahwa ini dari toko seberang itu. Kainnya jelek pun dibuat, dan barang penjahitannya jelek, kancingnya pun miring-miring. Sehingga orang percaya dengan cerita itu dan tidak memesan pada toko yang pertama tadi. Konon toko ini bangkrut dan pada satu saat dia berusaha di tempat lain dan berkembang. Ya, di kota lain dia membuat bisnis yang sama dan berkembang. Ketika dia sudah mulai jaya, dia kembali ke toko yang tadi itu dan membeli baju yang tetap dipajang itu. Karena toko ini tidak tahu yang membeli adalah pemilik sebenarnya, dia jual aja karena dianggap tokonya toh sudah bangkrut ya. Dan konon Pemilik toko pertama ini yang kembali menjadi sukses menggantung baju itu dalam sebuah lemari kaca yang sangat dia pentingkan dan semua karyawannya selalu diceritakan tentang cerita ini. Moral of the story adalah bahwa walaupun Anda dibayar, walaupun itu sudah tinggal pekerjaan Anda, Anda tetap harus mempertahankan kualitas kerja Anda. Karena orang lain tidak tahu bahwa yang dikerjakan oleh Anda itu sebetulnya adalah permintaan orang lain. Bahkan mungkin orang lain menjerumuskan Anda.